Tapi bismillah, perhatikan. Sekarang poinnya adalah af'alul muqaraba war roja was syuru. Ini diperhatikan ya. Sekarang lihat ya, kita masuk pembahasan yang baru, af'alul muqaraba war roja was syuru yaitu fiil-fiil mukoroba, fiil-fiil roja, dan fiil-fiil syuru. Ini termasuk nanti dari saudara kana. Ya. Kalau dalam kitab lain disebutkan dalam kitab mulakhos, ini juga termasuk digolongkan pada saudara-saudara kana. Berarti tugas dia itu sama merofakkan isim, menasobkan khobar. Namun nanti ada beberapa sedikit perbedaan saja. Tapi fi'il muqaraba, fi'il roja, dan fi'il suru itu sama-sama digolongkan pada saudaranya kana. Kata beliau di sini af'alul muqaraba af'alun tadullu alal muqaraba fiil-fiil yang menunjukkan pada makna muqaraba muqaraba itu yaitu bermakna dekat atau hampir-hampir biasanya dalam terjemahnya diterjemahkan itu hampir-hampir ya yakadul barku yakhtafu absarahum ya hampir-hampir Di situ ada catatannya nomor satu, af'alul muqaraba hiya af'alun tadullu ala qurbi wuqu'il hadasi wa husulihi. Mislu qawlillahi ta'ala yakadu zaituha yudi'u. Fi'il muqaraba itu adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan atas dekatnya terjadi sebuah kejadian. Ya, menunjukkan sebuah kejadian itu sangat dekat terjadi. Wahusulihi dan sangat dekat terhasilkannya sebuah kejadian. Baik terjadinya, akan terjadinya itu dekat atau akan terhasilkannya sebuah perkara itu sangat dekat ketika kemasukan fi'il muqorobah. Jadi biasanya ini kada kariba ausaka ausaka itu diberikan makna hampir-hampir atau dekat. Ya, hampir-hampir atau dekat. Nah, di situ ditentukan dalam surah An-Nur ayat ke-35. Atau kalau kita buat contoh yang lain, kadatis syamsu tashruku. Hampir-hampir matahari itu terbit. Ya, atau terbitnya matahari itu sudah dekat. Ini kalau contoh lain ya. Ini contoh lainnya. Kadat asyamsu atau kalau dibaca langsung kadatis syamsu tasyruku. Hampir-hampir matahari itu terbit. Syuruk. Paham? Ini makna fi'il muqarabah. Yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan atas dekatnya terjadinya sebuah kejadian. Jadi kejadian tasruk di sini sudah dekat wahusulihi dan terhasilkannya sebuah kejadian. Ya, dekatnya kejadian dan terhasilkan terjadinya sebuah kejadian itu sudah sangat dekat. Misalkan matahari itu terbitnya jam 6. Ini contoh saja ya, jam 6, jam 6 pas, jam 6.00. Kita melihatnya di jam 5.58. Berarti tinggal 2 menit lagi. Kita mengatakan kadatis syamsu tashruku. Hampir-hampir matahari itu terbit. Atau terbitnya matahari itu sudah sangat dekat. Jadi maknanya itu nanti bisa bermakna hampir-hampir atau dekat. Paham ini? Itu makna af'alul muqarabah. Kemudian yang kedua, af'alun tadullu ala roja. Fi'il-fi'il yang menunjukkan atas makna roja. Di situ catatan kakinya nomor dua ada. Hiya af'alun tadullu ala roja'i hudusil fi'li wa wuku'ihi. Dia itu adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan tentang pengharapan terjadinya sebuah perbuatan. Ya. Pengharapan tentang kejadian atau terjadinya sebuah perbuatan wawuku ihi atau terjatuhnya maksudnya terjadi gitu. Atau kalau misalkan diterjemahkan ada bentuk bermakna roja pengharapan, mudah-mudahan. Ya, biasanya diterjemahkan itu makna mudah-mudahan atau bentuk makna berharap. Paham? Seperti di buku kita itu ada tulisannya ya, yang nomor 2 di bawah itu, di di, di atas. Seperti asallahu ayyashfiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ayyashfiyah memberikan kesembuhan. Paham? Mudah-mudahan ya Allah memberikan kesembuh kesembuhan. Lihat mau nanti dia asa, haro, ikhlaulako, maknanya sama. Sama-sama dibawa ke makna itu. Sama-sama dibawa ke makna roja. Paham ini? Sama seperti tadi kada, kariba, ausyaka. Ini sama-sama dibawa ke makna mukoroba. Padahal lafadznya sudah berbeda ya. Harusnya kan kalau beda lafadz beda makna tentunya ya. Tapi di sini tidak. Di sini semuanya digolongkan pada satu makna. Lafatnya berbeda tapi maknanya satu. Paham ini? Berbeda sama kana yang sama saudara-saudara yang tadi yang lainnya ya. Kana, soro, laisa, beda lafat, beda makna. Nah, kalau kada, kariba, ausaka, beda lafat tapi makna masih satu. Masih pada makna muqarabah, hampir-hampir atau dekat. Nah, begitu juga dengan asa haro ikhlaulako. Lafatnya berbeda, tapi maknanya pasti eh, masih pada makna roja, yaitu makna pengharap, pengharapan. Paham ini? Tapi nanti ingat ya, nanti setelah ini, itu kalau terpenuhi syarat untuk menjadi saudara kana. Bisa jadi nanti dia datang sendiri, tidak ada uh, jumlah fi'liyah setelahnya, maka nanti dia bukan digolongkan pada saudaranya kana. Nanti ada syaratnya. Ya, tapi intinya fiil-fiil roja itu fiil-fiil yang menunjukkan makna pengharapan terjadinya sebuah perbuatan. Ya, terjadinya sebuah perkara. Kita mengharapkan Allah itu memberikan kesembuh, kesembuhan. Jadi asa, haro, ikhlau itu satu makna yaitu bermakna roja. Kemudian yang ketiga af'alun tadullu ala syuruk. fiil-fiil yang menunjukkan makna syuruk. Syuruk nanti di sini maksudnya secara lafad. yaitu bermakna memulai, Syaro'ah. Paham ini? Kalau mukoroba itu hampir-hampir atau dekat, roja itu pengharapan, kalau syuruk itu adalah bermakna memulai. Catatannya nomor tiga, hiya af'alun tadullu alal bada'i fi wuku'il hadasi yaitu fiil-fiil yang menunjukkan atas permulaan terjadinya sebuah kejadian. Ya, permulaan terjadinya sebuah kejadian atau memulainya awalan terjadinya sebuah kejadian. Biasanya diterjemahkan makna memulai. Syara'a seperti lafaz fiilnya ansha'a akhadha, tofiko, ja'ala, koma syara'a, habba. Padahal sebenarnya ja'ala itu artinya menjadikan, Koma itu artinya berdiri. Akhoza itu artinya mengambil. Paham ya? Namun di sini nanti semuanya ini digolongkan pada satu makna dan semuanya digolongkan pada saudaranya kana. Kalau nanti syarat menjadi saudara kana terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi, dia kembali kepada makna aslinya. Tinggal lihat kamus maknanya apa gitu. Paham? Di sini ada disebutkan satu dua ada tujuh ya. Ada delapan itu tambahkan satu lagi badaa. Ya, badaa pakai hamzah yang terakhir bukan pakai ain. Badaa itu juga termasuk dari af'alu syuru' Paham ini? Ini fungsi-fungsinya ya. Jadi ada fi'il muqoroba, ada fi'il roja, ada fi'il syuru. Fi'il-fi'il muqoroba, kada kariba ausaka, atau karoba di sini disebutkan sama beliau. Kemudian asa haro ikhlau lako ini af'alu roja. Kemudian ansha'a akhadha tawfiqa ja'ala qoma habba dan bada'a ini adalah af'alus syuru. Semuanya saudara kana. Dan beramal seperti amalannya kana. Ya, semuanya adalah saudaranya kana dan beramal seperti amalannya kana. Kemudian sekarang lihat. Kemudian yang berikutnya amalu af'alil roja warroja wasyuru. Amalan fi'il fi'il muqaraba, fi'il fi'il roja dan fi'il fi'il syuru. Bagaimana amalannya? Apa kerjanya? Berarti ini termasuk dalam golongan amil lafzi. Karena ada amil yang secara maknawi itu masuk pada mubtada dan fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab dan amil jazm. Itu amil maknawi namanya. Ada nanti amil lafzi. ah berarti af'alul muqaraba, afalul roja, afalul syuru itu adalah amil-amil lafzi karena bisa diucapkan secara lafad. Ta'amalu hazil af'alu amala kana wa akhwatiha. Fi'il-fi'il ini beramal seperti amalannya kana dan saudara-saudara kana. Haisu tarfa'u al-mubtada'a wa tansibu al-khabara. Dari sisi fi'il-fi'il tadi itu bisa merofakkan mubtada dan menasobkan khabar. Berarti menunjukkan fi'il-fi'il ini masuknya kepada mubtada dan khabar. Sehingga dia bisa merofakkan mubtada dan menasobkan khobar seperti kana dan saudara-saudaranya. Tugasnya sama. Sama-sama masuk pada mubtada khobar dan sama-sama memiliki fungsi yang sama yaitu merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Wa tadrusu li'anna laha tabi'atun khassatun fi khobariha. Dan fiil-fiil ini secara mufradnya itu bisa beramal. Paham? Dikarenakan fiil-fiil tersebut dia itu memiliki tabiat yang khusus fi khabariha di dalam khabarnya. Maksudnya apa nanti? Fiil-fiil mukoroba, fiil-fiil roja, fiil-fiil suru itu memiliki hukum khusus yang berkaitan dengan khobarnya. Yang hukum khusus ini tidak didapati pada kana dan saudaranya. Jadi ada sisi perbedaannya nanti. Ya, pada sisi khobar. Perbedaan yang pertama, yakunu khabaruha fi'lan mudhari'an. Khabarnya itu harus berbentuk fi'il mudhari. Kalau kita mau cari garis besarnya, khabarnya itu harus berbentuk jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyahnya harus berbentuk fi'il mudhari. Itu khabarnya dia ya. Jadi kalau penjelasan yang bagus, nomor satu sama nomor dua ini kalau mau dibuat pembahasan yang mudah, ini sebenarnya syarat. Syarat untuk kada dan saudara-saudaranya. Maksudnya untuk af'alul muqoroba, roja dan suru. Syaratnya yang pertama, agar dia bisa beramal seperti amalannya kana, kalau mau dibuatkan lebih mudah pembahasannya, khobarnya itu harus berbentuk fi'il mudhari. Berbentuk jumlah fi'liyah dan fiilnya harus fiil mudhari. Berbeda dengan kana ya. Kana sama saudara-saudaranya. Kalau ini kita golongkan kada berserta saudara-saudaranya. Paham? Kana berserta saudara-saudaranya itu khobarnya bisa berbentuk jumlah ismiyah, bisa berbentuk isim mufrad, bisa berbentuk jumlah fi'liyah, bisa berbentuk simbol jumlah. Paham? Itu kalau kana sama saudara-saudaranya. Kalau kada dan saudara-saudaranya sampai af'alus syuru, khobarnya itu hanya satu bentuknya. Yaitu selalu berbentuk jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus fi'il mudori. Sehingga kapan kalian dapati ada kada dan saudara-saudaranya sampai af'alus syuru, tapi tidak kemasukan fi'il mudori setelahnya, berarti dia tidak beramal seperti amalan kana. Jadi fi'il biasa Paham? Berarti butuh fa'il. Kalau dia muta'addi butuh maf'ulun bi. Seperti ja'ala. Itu fi'il yang muta'addi kan. Koma itu fi'il yang lazim. Hanya butuh maf'ulun bi. Eh, butuh fa'il saja. Kalian dapati. Koma Muhammadun. Tidak ada jumlah setelahnya. Tidak ada jumlah fi'liyah ya. Koma di sini nggak boleh kalian jadikan saudara-saudaranya kada. Loh kenapa? Karena tidak ada khobarnya yang berbentuk jumlah fi'liya. Kalau begitu Muhammadun di sini adalah fa'il, bukan isimnya koma. Paham? Khobarnya itu selalu berbentuk jumlah fi'liya dan berbentuk jumlah fi'liyanya ini fi'ilnya fi'il mudori. Itu syaratnya. Itulah yang membedakan dia dengan Kana dan saudaranya. Dan ini syarat ya. Kalian harus ingat ini syarat. Kalau tidak ada syarat ini, maka dia batal menjadi saudara kana. Seperti kita ambil contoh tadi koma. Koma itu kan termasuk dalam afalu suruh. Dia boleh menjadikan saudara kana. Menasob, eh, merofakan isi, menasobkan khobar. Kalau setelah koma ini, khobarnya itu ada jumlah fi'liya berbentuk fi'il mudori. Namun kalau kita dapatkan contoh, koma Muhammadun, tidak ada lagi kata yang lain, maka kalau begitu Muhammadun di sini bukan isimnya koma. Tapi apa? Dia adalah failnya koma. Dia itu failnya. Dan koma di sini bukan digolongkan pada saudara-saudaranya kada atau bukan digolongkan af'alus syuru. Tapi digolongkan fi'il biasa. Yaitu apa? Merofakkan fa'il kalau lazim, menasabkan maf'ulun bih kalau muta'addi. Itu saja dia. Kembalinya ke situ. Difahami? Yang kedua, wahazil mudhari'u qad yaktarinu bi an wa qad la yaktarinu. Syarat yang kedua, fiil-fiil mudhari ini terkadang bersambung dengan an dan juga terkadang tidak bersambung dengan an. Jadi khobarnya kan berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah itu terkadang khobarnya itu memakai an masdariyah an amil nasab terkadang juga tidak memakai an di pembahasan setelah ada perinciannya ya contoh lihat Mislu asallahu ayyashfiya. Asa di sini fiil. Namun kita golongkan pada fiil roja atau masuk dalam golongan saudara-saudaranya kada. Berarti beramal seperti amalannya kana. Berarti Allah di sini bukan sebagai fa'il. Paham ini? Loh tapi dia fi'il. Iya tapi dia bukan fa'il ini. Kenapa? Karena Asa di sini sudah digolongkan pada saudaranya Kana. Dan kalau digolongkan pada saudaranya Kana, dia nggak membutuhkan fa'il. Yang dia butuhkan itu isim dan yang dia butuhkan itu adalah khobar. Berarti Allah di sini ismun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratu ala akhiri ismu asa, isimnya asa. Tandanya apa kok dia bisa beramal seperti saudaranya Kana? Karena setelahnya ada jumlah fi'li fi'liyah. Ada ayyashfiyah. Ada jumlah fi'liyah. Yang mana pada jumlah fi'liyah ini ternyata memakai an. Terkadang memakai an, terkadang tidak. Nanti ada tempatnya. Apa saja yang memakai an, apa saja yang tidak memakai an. Ya, asa fi'lun min af'alil muqaraba yadullu ala roja. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Lafdu Allahu lafdul Jalalah, ismu asa. Dia isimnya asa, bukan fa'il ya. Allah di situ bukan fa'il, meskipun terletak setelah fi'il asa. Tapi fi'il ini masuk dalam golongan saudaranya kana, membutuhkan isi, membutuhkan khobar. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. An harfu nasbin yashfiya fi'lu mudhari'in mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa aidun ala lafdil jalalah. Fa'ilnya nanti domir mustatir, takdirnya huwa aidun, nomir aid namanya kembalinya ada yaudu itu artinya kembali, kembali kepada lafadz jalalah. Jadi antara isim dengan khobar itu harus punya robit. Sama seperti karena dengan saudara-saudaranya ya. Khobarnya berbentuk jumlah, mau jumlah ismi atau jumlah fi'liyah harus ada robitnya, harus ada pengikatnya. Ah, domir yang kembali itu nanti namanya domir a'id. Ya, bahasa lainnya dinamakan dengan domir a'id. Wal tu al tu ayyash fi mahalli nasbin khobaru asa. Nah, jumlah fi'liyah di sini ayasfiya itu wal jumlatu al uh, wal jumlatu al fi'liyatu ayasfiya fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab sebagai khobarnya asa. Kenapa? Karena asa beramal seperti kana merofakkan isim menasobkan khobar. Karena khobar berbentuk jumlah, i'rabnya menggunakan mahal. Fi mahalli nasbin khobaru asa. Kemudian yang berikutnya, hukmu iktirani khabari af'alil muqarabati warroja'i wasyurub bi an al-masdariyah. Hukum bergandengan khabar fi'il fi'il muqaraba, fi'il roja dan fi'il syuru dengan an al-masdariyah. Sekarang apa hukumnya? Ya. Fi'il fi'il tersebut bergandengan dengan an al-masdariyah af'alu syuru' yatajarradu khabaruha min an al-masdariyah. Ya, mislu bada'a al-muallimu yashrahu. Adapun af'alu syuru' itu yatajarradu khabaruha. Khobarnya itu kosong dari an al-masdariyah. Maksudnya, adapun kalau semua af'alu syuru' itu semuanya tidak boleh memakai an al-masdariyah. Khobarnya tetap jumlah fi'liyah ya. Khobar tetap jumlah fi'liyah. Namun tidak boleh memakai an untuk semua af'alus syuru. Seperti bada'a al-muallimu. Ini ada contoh bada'a kan. Bada'a ini termasuk dari af'alu syuru ya. Al-muallimu sebagai isimnya. Yasrohu itu sebagai khobarnya. Di sini tidak boleh memakai an. Semua af'alu syuru harus berbentuk khobarnya harus berbentuk jumlah fi'liya, fi'il mudhari, namun tidak boleh memakai an. Tercegah dari memakai an masdariyah. Ha? Bada'a fi'lu ma fi'lun min af'alil muqaraba yadullu 'ala syuru' termasuk dari fi'il-fi'il muqaraba yang menunjukkan atas makna syuru'. Kenapa digolongkan muqaraba? Karena bahasa lainnya seperti ini, termasuk dari saudara-saudaranya kada. Kada itu kan pada golongan mukoroba. Kalau soro, laisa, mazala, mabariha, manfaka, itu pada golongan ka, kana. Ya, saudara-saudaranya kana. Kalau ini induknya nanti ke kada. Kalau soro, laisa, induknya nanti ke kana. Kita bilang saudara-saudaranya kana. Kalau ini dikatakan saudara-saudaranya kada. Makanya di sini dikatakan gini. Bada'a fi'lun min af'alil muqarabah. Jangan kalian bilang salah tulis ya. Loh kok af'alul muqarabah? Harusnya kan af'alus suruh. Dia dikatakan termasuk dari fi'il-fi'il muqarabah. Maksudnya ini isyarahnya muqarabah ini kepada kada. Ya dulu ala suruh yang dia menunjukkan makna suruh. Yaitu makna memulai. Ya. Al-muallimu ismu asa marfu'un wa alamatu ad-dhammah. Yashrohu fi'lu mudariin marfu'un wa alamatu ad-dhammah Wal jumlatu al fi'liyatu yashrahu fi mahalli nasbin khabaru bada'a. Paham? Atau contoh yang kedua, qala Allah Ta'ala wa tawfiqa yakhsifani 'alaihima miwaraqil miwaraqil jannah. Wa tawfiqa dan keduanya yaitu maksudnya Adam dan Hawa di sini maksudnya ketika mereka memakan buah khuldi ya, buah yang dinamakan dengan oleh iblis atau setan sebagai buah kekekalan mereka memakan, maka terjadilah yang seperti yang terjadi di kisah di surah Toha ini ayat ke-121. Wa tawfiqo dari lafaz tawfiqo. Paham? Tawfiqo tasrifnya nanti sama ya. Tawfiqo, tawfiqo gitu tasrifnya. Ya tasrif ke bawahnya. Berarti menunjukkan dua orang. Jadi alif yang berdiri di sini adalah isim isimnya. Paham? itu adalah isimnya. Kalau dalam fiil biasa dia berarti sebagai fa fa'il. Nah, yaksifani ini adalah jumlah fi'liya. sebagai khobarnya berbentuk jumlah fi'liya. tidak memakai an. Paham ini? Jadi semua af'alus suruh, hukum memakai an masdariya tercegah. Tidak boleh. Harus kosong dari an masdariya pada jumlah fi'liya atau khobarnya. Yang jelasnya gini. Semua af'al fi'il muqaraba, fi'il roja, fi'il suru, khobarnya itu harus memakai jumlah fi'liya. Dan harus berbentuk fi'il mudhari. Paham ya? Mau fi'il muqaraba, mau fi'il roja, mau fi'il suru, semuanya itu khobarnya pasti jumlah fi'liya berbentuk fi'il mudhari. Paham? Adapun memakai an, nah itu baru diperinci. Tidak semua jumlah fi'liyah pada khobarnya ini memakai an. Yang pertama, pada af'alu syuru. Semua af'alu syuru tidak ada yang boleh memakai an. Mahfum? Semua af'alu syuru, khobarnya yang berbentuk jumlah fi'liyah fi'il mudhari tidak boleh memakai memakai an. Sama penjelasannya ini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nomor dua sekarang. Haro ikhlaulako. ya haro dan ikhlaulako yajibu ayyaktarina khobaru khobaruhuma bi'an khobar keduanya yaitu khobarnya haro dan ikhlaulako yang berbentuk jumlah fi'liya ini fi'il mudhari wajib bergandengan dengan an. Maksudnya apa? Wajib bersambung dengan an ya. Hukumnya wajib di sini. Paham? Harus ada annya. Mislu haro al-batilu haba. Ingat ya, cuman haro dan ikhlaulah kok. Padahal dia saudaranya tiga, ada asa di situ ya. Asa nggak masuk. Ya, asa itu tidak tidak masuk. Yang yang wajib itu hanya haro dan ikhlaulah kok. Paham ini? Asa nggak masuk ya. Yang wajib itu hanya haro dan ikhlaulah kok. Seperti haro albatilu batilu ayazhaba. Mudah-mudahan kebatilan itu segera pergi. Ya, mudah-mudahan harokan termasuk af'alur roja. Kebatilan itu segala pergi. Atau ikhlau laqatis sama'u antum tira. Mudah-mudahan hujan itu antum tir, yaitu menurunkan hujan. Eh, eh mudah-mudahan langit itu menurunkan hujan. Ya, mudah-mudahan langit itu menurunkan hujan. Semuanya maknanya sama ya, bermakna roja. Cuman untuk haro dan ikhlau lako itu wajib menggunakan an. Ya, haro dan ikhlau lako khabarnya yang berbentuk fi'il mudhari itu, jumlah fi'liya itu itu wajib kemasukan an masdariyah. Kemudian berikutnya lihat e, nomor tiga. Kada kariba ausaka asa. Ya juzu iktiranu khobari hazil af'ali bi'an kama ayatajar ayyatajarroda minha. Mislu kada ad-daifu ya'ti kada ad-daifu ayyatiya. Adapun untuk lafadz ini, kada kariba ausaka asa, itu boleh kemasukan an dan boleh tidak kemasukan an. Hukumnya boleh. Kalau mau kalian masukkan an, boleh. Kalau kalian tidak mau masukkan an juga, boleh. Paham? Contohnya seperti kana kadat doifu kadat doifu yati. Ya. atau kadat doifu tia, Ya, kada ad-doifu an ya'tiya. Ya, Kalau perinciannya seperti ini lagi ya. Ini hukumnya boleh ya. Empat fiil ini hukumnya boleh. Namun nanti ada yang kebanyakannya memakai, ada yang sedikit memakai. Yang kebanyakan memakai itu asa dan ausaka. Ya. Asa, asa dan ausaka itu paling banyak memakai. Adapun kalau kada sama kariba itu hukumnya sedikit. Boleh tapi kebanyakannya tidak memakai. Ya, boleh tapi kebanyakannya itu tidak memakai. Kalau asa sama ausaka itu boleh tapi kebanyakannya memakai. Ya, boleh tapi kebanyakannya memakai. Kalau kada sama kariba, itu hukumnya boleh, tapi sedikit sekali yang dia pakai, jarang gitu. Kebanyakannya tidak memakai. Kalau mau kalian pakai kan boleh, tapi kebanyakannya kalau dijumpai itu tidak memakai anmas daria. Kalau bolehnya boleh, tapi kebanyakannya tidak. Kalau asa sama ausaka itu hukumnya boleh, tapi kebanyakannya mema memakai. yaitu untuk tiga tadi, kada, kariba, ausaka, asa. Yaitu boleh khobarnya memakai an masdaria jumlah fi'liyahnya tadi itu dan boleh juga tidak memakai an masdaria. Ingat perinciannya sudah Anda tambahkan ini perinciannya. Empat fi'il ini dibagi dua kelompok lagi. Kebanyakan boleh memakai itu pada asa sama ausaka Dia boleh memakai, tapi kebanyakannya pakai. Adapun kalau kada sama kariba, itu boleh memakai tapi sedikit sekali penggunaannya. Jadi kebanyakannya kalau dijumpai itu tidak memakai an. Kalau asa sama ausaka boleh memakai, tapi kebanyakannya kalau dijumpai itu pasti memakai, kebanyakannya dijumpai dalam keadaan memakai an. Jadi terbagi dua, kedua-duanya sama-sama boleh sebenarnya. Ya, cuman ada yang kebanyakannya memakai, ada yang kebanyakannya tidak memakai. Paham? Itu sudah kita bagi tadi perinciannya itu ada penyebutannya di kitab yang lain. Wa yukhtassu asad. Nah, sekarang lihat yang terakhir lanjutannya dan dikhususkan bagi asa dan dikhususkan bagi asa bi annaha idza usnidat ila domiri raf'in lil mutakallimin dan dikhususkan bagi asa bahwasanya asa apabila disandarkan kepada domir rofa yang mutakallim berarti ana dan nahnu atau domir rofa yang mukhotob. Berarti anta sampai antunna jaza fathusin wa jaza kasruha. Boleh sinnya di fathah dan boleh sinnya di kasroh. Seperti asa itu atau asi itu. Ya, boleh dibaca asa itu atau boleh dibaca asi itu. Tapi ingat, kalau nanti asa ini bersambung kepada domir rofa yang sifatnya dia itu adalah mutakallim. Berarti ana dan nahnu. Atau nanti mukhotob. Dari domir anta sampai antunna. Berarti kalau uh, yang goib seperti asa-asa itu tidak memakai asau itu tidak memakai tidak tidak tidak boleh difatah hanya satu bacaan saja gitu. Tidak boleh di namun kalau misalkan nanti pada domir muhottob atau domir mutakalim, sinnya itu boleh dibaca fathah, dibaca asa itu, atau nanti dibaca asi itu. Ada dua bacaan. Tapi ingat syaratnya tadi ya. Kalau bersambung pada domir muhottob atau domir mutakalim. Domir rofaknya ya. Jangan pula nanti ada yang baca asi itu, oh salah kamu ini, kamu bacanya nggak benar. Nggak gitu, kita aja yang kurang belajar gitu. Paham? Atau nanti ada yang baca asa itu, kita pun menyalahkan. Enggak, kedua-duanya boleh. Tapi ingat syaratnya tadi. Bersambung pada domir rofa mutakalim yang domir rofa yang mutakalim atau domir rofa yang mukhotob. Adapun kalau bersambung pada domir rofa yang goib, tetap dengan harokat aslinya yaitu dibaca fathah. Kemudian yang perhatikan sekarang ini tambahannya. Af'alul muqoroba, afalul roja, dan afalul suru la tatasarruf. Dia itu tidak bisa ditasrif. Semuanya hanya datang pada fi'il madi saja ini secara asal ya, secara asal dulu. Jadi af'alul muqaraba, af'alur roja, af'alus suru itu semuanya kalau mau beramal seperti amalannya kana itu secara asal hanya beramal ketika pada dalam keadaan fi'il madi. Kecuali kada, ausaka, tofiko, dan ja'ala. Ya, kecuali kada ausyaka Tofiko, ja'ala. Cuma empat ini saja ya. Empat fiil ini boleh beramal dengan fiil mudori'nya. Ya. Empat fiil ini boleh beramal dengan fiil mudori mudori'nya. Paham? kada, ausaka, taufiko, dan ja'ala. Empat fiil ini kalau datang dengan fiil mudorinya tetap beramal seperti kana dan saudara-saudaranya. Adapun selain daripada empat fiil ini, boleh beramal seperti kana dan saudara-saudaranya hanya ketika fiil madi saja. Paham ini? Jadi nggak akan beramal ketika dia dengan bentuk fiil mudori. Kalau dia ada fiil mudori kalian dapatkan, berarti amalannya seperti fiil biasa yaitu hanya membutuhkan fa'il saja. Kalau dia mau beramal seperti Kana dan saudara-saudaranya, syaratnya harus beramal dalam keadaan posisi sebagai fi'il madi. Baru boleh beramal. Ya. Difahami? Adapun kalau kada, ausyaka, taufiko, ja'ala, itu bisa beramal seperti Kana dan saudara-saudaranya ketika dia fi'il madi atau ketika dia fi'il mudori Ya, ketika dia fi'il madi atau ketika dia fi'il mudori Tapi ya, kalau tidak ada, anda cukupkan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih.